Yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Kita masih melanjutkan pembahasan di dalam satu kitab yang bernama Syarh Sunnah karya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah ta'ala salah seorang murid senior dari Al-Imam asy syafii Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang iman. Kemudian pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan setelah kematian. Ada satu makhluk yang makhluk tersebut senantiasa mengintai kita, senantiasa mengikuti kita. Itulah kematian. Makhluk itu adalah kematian. Kematian adalah satu makhluk yang sifatnya pasti menghampiri kita. Dan di samping dia memiliki sifat kepastian, dia juga datangnya tiba-tiba. Tidak memandang usia, tidak memandang suku bangsa. Betapa banyak kita lihat ada orang yang pergi menggunakan kendaraan sendiri. Namun pulang-pulang dia sudah dibawa dengan menggunakan kendaraan yang lain. Yaitu ambulan atau keranda mayat. Ada orang yang di pagi harinya dia menggunakan kancing baju dengan tangan Yasdi. Namun di hari itu pula yang melepaskan kancing-kancing tersebut adalah orang-orang yang mengurus jenazah. Ada orang yang mengatakan kepada istrinya, Jahizi di ta'alan, Siapkan untuk makan Walaupun belum sempat dia makan makanan tersebut Ajalnya sudah mencapai ajalnya sudah tiba mencabut itulah kematian Allah Subhanahu wa taala berfirman qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum katakanlah Muhammad bahwasanya kematian yang kalian melarikan diri daripadanya itu pasti akan menghampiri kalian. Ya. Kematian adalah suatu hal yang seluruh manusia meyakini akan keberadaannya. Namun di antara mereka ada yang membenarkan dengan pengamalannya dan di antara mereka ada yang mendustakan dengan amalan. Seolah-olah kalau kita lihat amalannya, seolah-olah dia akan hidup untuk selama-lamanya. Namun kalau kita tanya, apakah engkau yakin akan adanya kematian? Ya, yakin. Itulah satu makhluk yang Allah janjikan bahwasanya kita pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Al-Musannif mengatakan wal khalqul mayyituna bi ajalihim makhluk itu akan mati ketika ajalnya sudah tiba. Karena yang namanya ajal itu semuanya sudah tercatat. Semenjak kita berada di perut ibu kita. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ya Inna أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة Sungguhnya kalian ketika diciptakan itu terkumpul sebagai air yang hina yaitu mani selama 40 hari di perut ibu. Summa yakunu alaqatan misla Kemudian berubah menjadi segumpal darah dengan waktu itu pula yaitu 40 hari. Sehingga yakunu mubatan mithla Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama itu pula yaitu 40 hari. Berarti jumlahnya berapa hari? 120 hari. Summa yursalu ilaihi malak. Kemudian setelah itu dikirimkanlah kepadanya malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh. itu bersih ruh, kemudian malaikat itu meniupkan ruh. Wahyu yu'maru bi kalimat, kemudian dia diperintahkan untuk menuliskan empat perkara. Dikat birizqihi, untuk menuliskan rezekinya, Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa syafi'un atau dan diperintahkan untuk menuliskan apakah dia akan menuju orang yang bahagia atau orang yang sesat. Maka ajal itu sudah tercatat semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا di dalam surat Ali Imran ayat 145 dan tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali itu atas izin Allah yang sudah tercatat dan sudah ditentukan ajalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun sesungguhnya engkau Muhammad akan mati akan meninggal wa innahum mayyitun sesungguhnya mereka juga akan mati dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34 wa likulli ummatin ajal untuk setiap umat itu ada batas waktunya فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون kalau sudah tiba ajalnya bagi mereka maka mereka tidak mungkin untuk mengakhirkannya atau mempercepatnya maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ketika seorang meninggal itu artinya sudah membaca. Hal ini ya, Al-Musannif menjelaskan tentang perkara ini walaupun perkara ini sudah jelas sebagai bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya ajal itu bisa terputus. Orang-orang Mu'tazilah orang-orang yang mengedepankan akal di atas wahyu. Mereka mengatakan ajal itu bisa terputus. Ya. Jadi ada orang yang ajalnya harusnya 80 tahun, namun wafatnya di umur 20 tahun berarti ajalnya terputus. Itu ya pendapat mereka ya tentu keliru bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika seorang wafat, itu artinya bahwa rizkinya sudah habis rezekinya semuanya sudah diberikan kepada orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Seorang jiwa itu tidak akan mati sampai dia mengambil seluruh jatah rezekinya. Bahkan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan terlebih dahulu ayuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fi dan perindahlah kalian dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastawfiya rizqaha. Karena semuanya satu jiwa tidak akan mati, tidak akan meninggal sampai dia sudah mengambil seluruh jatah rezekinya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan memperindah di dalam mengambil rezeki itu, ya, yaitu ambillah yang halal buat yang ya Hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan Syekh Sulaiman Al-Khairi pernah mengatakan satu kisah bahwasanya ada seorang yang dia ya ketika hendak mengambil air ke suatu sumur terjatuh. Maka dia berteriak meminta tolong. Maka orang-orang di sekitarnya langsung berusaha untuk menyelamatkan. Maka orang-orang tersebut berhasil untuk menyelamatkan orang tersebut ya, Kemudian setelah dia tiba di tepi daratan di atas sumur itu, dia meminum seteguk air. Meminum seteguk air. Namun qadarullah dia terjatuh lagi ke dalam sumur yang sama. Namun untuk yang kedua kalinya nyawanya tidak terselamatkan. Sungguh benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tabiat nafsun hatta yastawi rizqa. Tidak akan meninggal satu jiwa sampai dia sudah mengambil seluruh jatah rezeki. Berarti dia masih ada jatah rezeki untuk meminum setiap air. Dan kita yakin bahwasanya seluruh makhluk itu akan merasakan yang namanya kematian atau kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 88. Kullu shay'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu pasti hancur binasa. Illa wajah kecuali wajah Allah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya Allah wajah Allah itu tidak binasa, berarti zat Allah juga tidak binasa. Karena pemilik wajah itu adalah zat yang maha sempurna. Dan wajib kita ini bahwasanya Allah memiliki wajah, namun bagaimananya kita tidak bisa membayangkan. Dan kenikmatan yang terbesar yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman nanti di surga adalah ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah di dalam surat Yunus ayat 26. Allah SWT berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik adalah al-husna, yaitu surga, waziyadah dan tambahannya. Bagi orang-orang baik itu, mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan tambahan di dalam ayat tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Kemudian al musallif mengatakan Innahu ba'da al-baghtati fil qubur Kemudian mereka setelah dihimpit oleh kubur mereka akan ditanya. Ya. Ini pembahasan baru di dalam kitab Syarh Sunnah setelah pembahasan yang sebelumnya yaitu tentang masalah ajal. Pengertian kubur itu terambil dari kata al-qabr yang artinya al-makbur yang dikuburkan bukan tempatnya. Ya. Oleh karena ketika ada nas-nas yang menjelaskan tentang kuburan, bukan kuburan yang ada pada benak kita, bukan. Kecuali kalau dalam pembahasan fikih. Namun ketika pembahasan tentang ya ketika ada orang yang dibangkitkan, dihidupkan, itu bukan kuburan yang ada di benak kita yang luasnya adalah satu meter kali dua meter, bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan kubur di dalam nas-nas itu adalah alam barzakh. Itu apa? Alam barzakh. Dan penyebutan alam barzakh dengan kuburan itu adalah penyebutan sesuatu dengan hal yang mayoritas bahwasanya manusia itu biasanya ditempatkan setelah meninggal di mana di kuburan dan keyakinan Ahlul Sunnah wal Jamaah bahwasanya ketika orang sudah meninggal itu dia tidak mungkin lagi untuk kembali ke alam dunia. Jadi tidak ada istilah namanya apa? Ruh gentayangan. Bahkan saya melihat ada seorang yang mengakui bahwasanya saya merasakan adanya aroma dan aura dari nenek saya yang sudah meninggal. Subhanallah. Tujuan, tujuan keimanannya. Bahkan ada yang melihatnya Itu ya sudah, tidak bisa lagi. Kalaupun seandainya ada penampakan seperti orang yang sudah meninggal, ketahuilah itu adalah kemungkinan besar korin yaitu jin yang senantiasa menyertai orang tersebut. Karena setiap manusia itu punya koin, punya jin yang atau makhluk yang senantiasa bersamanya. Adapun yang jin yang bersama Rasulullah SAW adalah masuk ke dalam agama Islam. Maka sangat mungkin koin itu untuk ya, mengikuti gerak-geriknya dengan menggunakan rupanya. Dan itu sebagai ujian untuk orang-orang yang kurang beriman biasanya. Atau imannya lemah. Maka kalau ada orang yang bisa melihat jin, hakikatnya dia perlu dirukyah. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, hakikatnya dia perlu dirukyah. Berarti ada sesuatu di dalam dirimu. Maka Allah sunnah wal jamaah bahwasanya ketika orang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi untuk kembali ke alam dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون sampai ketika telah tiba kepada mereka kematian salah seorang di antara mereka mengatakan Rabbi rji'un wahai Rabbku kembalikanlah aku ke alam dunia Wa'anni a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku bisa melakukan amalan-amalan soleh yang sudah aku tinggalkan. Maka Allah SWT menjawab, Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun hiya qa'ilaha. Innaha kalimatun huwa qa'ilaha. Wa min waraihim barzakhun ila yawmil ba'athun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang dikatakan saja. Dan di balik mereka ada barzakh, ada pembatas. Ila yaumil ba'atun sampai hari dibangkitkan. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya kalau orang sudah masuk ke alam barzakh itu tidak mungkin kembali ke alam dunia. Dan orang-orang kufar atau orang-orang fasik itu mereka akan meminta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh di beberapa tempat. Di antaranya adalah ketika di alam barzah. Mereka akan meminta untuk dikembalikan ke dunia Kemudian mereka juga akan dikembali minta dikembalikan nanti di hari kiamat. Dan mereka akan minta dikembalikan ketika orang-orang yang ada di dalam neraka atas. Mereka akan minta untuk dikembalikan ke dunia. Maka kita sekarang sedang berada di dunia. Jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa singkat ini umat manusia sebagaimana dalam satu riwayat itu umur anak atau umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun saja itu kebanyakan di antara mereka jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu seperti ya orang yang hanya tinggal antara sore sampai dalam ayat-ayat seperti orang yang ada di bagian kecil siang saja. Sangat singkat kehidupannya. Maka sangat sayang kalau kesempatan yang hanya 60 tahun ini jika dibandingkan dengan hari kiamat yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun sangat sayang kalau disia-siakan dengan perbuatan yang sia-sia atau bahkan kemaksiatan dan semua manusia itu pasti menyesal di hari kiamat. Baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Kecuali para nabi. Mereka semua pasti menyesal. Orang-orang yang solehnya mereka akan menyesal kenapa tidak menambah amalan solehnya Orang-orang yang soleh saja menyesal, apalagi orang-orang yang keras. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Maka di antara keyakinan sunnah wal Jamaah bahwasanya manusia kalau sudah masuk ke dalam alam barzakh tidak mungkin kembali ke alam dunia. Ini sekaligus sebagai bantahan untuk orang-orang yang meyakini akan adanya reinkarnasi. Ya. Ada orang-orang yang meyakini adanya reinkarnasi menggunakan ayat subhanallah. Apa dari mereka? dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 28. Jadi mereka meyakini adanya reinkarnasi. Tahu reinkarnasi Pak? Tahu ya? Jadi orang sudah hidup satu lagi, kemudian bisa hidup lagi balasan untuk kehidupan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya baik maka hidupnya akan lebih baik, kalau sebelumnya buruk maka akan buruk. Bahkan sebagian mereka mengatakan kehidupan yang kedua itu bisa dipergunakan untuk memperbaiki kehidupan yang pertama. Itu keyakinannya. Maka agama kita ini dibangun di atas wahyu. Dan perkara seperti ini itu adalah perkara yang gori. Perkara yang tidak nampak. Dan perkara yang goib seperti ini harus dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui segala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara yang goib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka perkara yang baik ini untuk meletakkannya memerlukan kepada wahyu baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dengan mereka dalam menetapkan dan nasib? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Padahal kalian dahulunya mati. Kemudian Allah hidupkan kalian. Kemudian Allah matikan kalian. Kemudian Allah hidupkan kalian lagi. Dan kepadanya lah kalian kembali. Ini Masya Allah ya. seolah benar gitu. Oh, berarti iya ya, reinkarnasi benar. Demikian juga mereka berdalil dengan ayat yang lain. Itu di dalam surat ya. Ghafir ayat 11. Ghafir ayat 11. Qalu rabbana amatana ithnatain wa ahyaitana ithnatain. Mereka mengatakan itu orang-orang kafir Engkau Allah telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali. Maka untuk memahami dua ayat ini itu tidak boleh menggunakan akal kita. Apalagi mengikuti pemahaman orang-orang non muslim. Reinkarnasi itu adalah keyakinan dari non muslim. Dipergunakan untuk memahami ayat Al-Quran. Ini perkara yang ajib. Perkara yang ajaib. Maka kita lihat Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ayat di dalam surat Al-Baqarah tersebut berkenaan yaitu kematian yang pertama adalah ketika seorang belum lahir ke permukaan bumi itu dia hanya sesuatu air yang hina yang ada pada tulang musuh di bapak-bapak mereka. Dan itu adalah satu kematian, tidak hidup. Tidak ada ruh di situ. Kemudian dia hidup, lahir di permukaan bumi. Itu adalah kehidupan yang pertama. Kemudian dimatikan ketika ajalnya sudah tiba. Itu adalah kematian yang kedua. Dua, kemudian dibangkitkan di hari kiamat untuk mendapatkan balasan seluruh apa yang dilakukan ketika berada di dunia. Maka disitulah pentingnya kita memahami Al-Quran dengan tafsirannya para ulama kita. Tidak bisa kita memahami ayat dengan menggunakan logika-logika kita. Ya. Ada orang yang menggunakan ayat ya. Wa'budu rabbaka hatta al yaqin. Sembahlah Rabbu sampai datang kepadamu al-yaqin. Maka dia mengatakan, Oh, sudah tiba kepada hatiku keyakinan. Maka sudah tidak lagi wajib untuk saya sholat. Karena saya sudah yakin. Subhanallah. Al-Quran tidak difahami dengan cara seperti itu. Tapi kita harus melihat kepada tafsiran para ulama. Para ulama menafsirkan ayat tersebut yang dimaksud dengan ayat ini ayat tersebut adalah al-maut, yaitu kematian kematian sembahlah Robku sampai datang kepada kamu kematian maka ya kita wajib meyakini bahwasanya ketika ruh sudah berpindah ke alam barzah maka sudah tidak bisa lagi kembali ke alam Kemudian berkata al-musannif rahimahullah, "Tsumma hum ba'da dhaqtati fil quburi musa'alun." Kemudian mereka setelah dihumpit di atas atau di dalam kuburan mereka akan ditanya. Di dalam kuburan itu ada namanya fitnatul qabri, fitnah kubur. Kemudian ada yang namanya azabul qabri wa na'umuh, ada kubur dan nikmatnya. Itu wajib kita imani bahwasanya di dalam kuburan ada yang namanya fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Adalah ujian di dalam kuburan. Ya. Apa ujiannya? Tiga soal saja yang mungkin kita sudah pelajari ini ketika kita masuk SD. Apa saja soal yang pertama? marobuka Siapa Tuhanmu? Kemudian Waman Wamadinuka Apa agar mau? Kemudian Waman Nabiyuk atau dalam riwayat lain Manil Ladhi Unsilafiq Siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Ini tiga pertanyaan saja. Yang pertanyaan itu sudah dibahas ketika kita belajar di sekolah dasar. Namun hanya dibahas secara mujmal, tidak dibahas secara rinci. Ya. Maka ya, untuk bisa menjawab pertanyaan ini tidak wajib orangnya harus sudah S3 tidak tidak wajib namun yang menjawab pertanyaan ini adalah sesuai dengan kondisi akidahnya dan amalannya ketika dia berada di dunia maka Musonif di sini mengatakan bahwasanya seorang akan dihimpit di kuburannya. Ini semua akan kita alami, Pak. Semua dari kita akan mengalami himpitan kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan riwayat Ahmad Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih al Jami. lil qabri dhaqtah. Sesungguhnya alam kubur itu memiliki himpitan. Walau kana ahadun najian minha, naja minha sa'adun Mu'ad. Sesungguhnya kuburan itu, alam kubur itu memiliki himpitan. Kalaulah ada orang yang bisa selamat dari himpitan itu, niscaya orangnya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Maksudnya apa? Sa'ad bin Mu'ad saja salah seorang sahabat Nabi yang disabdakan ketika beliau wafat itu arsh bergetar. Itu akan mendapatkan himpitan kuburan apalagi orang-orang selainnya. Maka ini merupakan ujian. Adapun orang yang beriman setelah dihimpit itu akan mendapatkan keamanan. Adapun orang-orang kasih, orang-orang munafik itu ketika dihimpit hancur tubuhnya dan berteriak menjerit sampai jeritannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk saja. Seluruh jeritannya didengar oleh seluruh makhluk, hewan-hewan, kecuali dua makhluk saja, yaitu manusia dan jin. Yang mana kalau kita itu diizinkan untuk mendengar ceritanya mereka, niscaya kita akan pingsan sebagaimana jelas oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin hidup kita tidak akan nyaman. Ya. Dikit-dikit dengar suara cerita ya Allah. Alhamdulillah atas hikmah Allah, Allah sembunyikan jeritan orang-orang munafik, orang kafir itu dari manusia yang Masa Allah kita akan ditanya di kuburan. Hal ini sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmidzi hadis nomor 1071 yang dinilai Hasan oleh Al-Bani Rasulullah SAW mengatakan Iza kubiral majitu au qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima munkar wa akhar an-nakir Ketika seorang sudah dikuburkan Maksudnya apa ini? Ketika orang sudah dikuburkan Ya. Siapa yang bisa jawab oleh tangan? Ketika seorang sudah dikuburkan, maksudnya apa? Ya, sudah wafat. Kemudian ya ya ketika orang sudah wafat kemudian masuk ke dalam alam kubur itu maksudnya bukan berarti harus di kuburan Atahu malakan akan datang kepadanya dua malaikat. Aswadani azraqan. Sifat malaikat tersebut adalah kebiru-biruan lagi hitam hitam kebiru bayangkan bagaimana menyerangkannya dua malaikat tersebut Yuqalu li ahadihima Salah satunya dinamakan dengan al mulka Walil akhari an-nakir. Dan yang lain namanya Nakir. Maka dia akan ditanya oleh kedua malaikat tersebut. Bahkan di dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya kedua malaikat tersebut memiliki sifat membentak ketika bertanya. Sudah rupanya menakutkan ketika berbicara membentak. Fayakulanilah Maka dia akan berkata kepadanya di dalam satu riwayat ditanyakan tentang robnya agama. Di dalam riwayat ini dia atau keduanya akan mengatakan ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Apa yang engkau katakan tentang orang ini? Maka kalau dia seorang yang beriman, dia akan mengatakan ashadu annahu abdullah wa rasul. Saya bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqal undur ila ma'adika minan nar abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Dikatakan kepada orang tersebut, lihatlah. Inilah tempat kalau seandainya kamu berada di neraka. Kemudian digantikan dan diperlihatkanlah tempatnya di surga. Ini diantara faedah atau kenikmatan yang akan dirasakan ketika seorang berhasil menghadapi fitnah kubur. Yang pertama apa? Akan melihat tempatnya di neraka. Kemudian yang kedua, di dalam riwayat lain dia akan dihamparkan baginya hamparan dari surga. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya dia akan diberikan pakaian dari surga. Maka ketika mendapatkan kenikmatan seperti itu, dia mengatakan akhir Karena dia sudah melihat tempatnya yang berada di surga. Kemudian dia juga sudah bisa melihat bidadari-bidadari yang akan dinikmatinya ketika sudah masuk ke dalam surga. Sudah bisa melihat. Maka dia mengatakan akhir saat. Ya, segerakan segerakan kiamat. Namun sebaliknya, ketika ada orang yang kondisinya buruk, disebutkan dengan hadis Bara bin Azib yang panjang. Orang yang kondisinya buruk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Ketika dicabut ruhnya, layaknya kapas yang basah ketika mencabut, tercabik-cabik. Adapun orang yang beriman ketika ruhnya dicabut, ruhnya dicabut, layaknya air yang keluar dari teko. Yufis teko. Mudah. Ya. Orang yang beriman itu ketika dicabut ruhnya mudah kemudian ruhnya akan dibawa naik ke atas oleh para malaikat. Setelah ruh itu ditaruh di kafan yang sudah diberikan wangi wanginya dari surga. Kemudian ruhnya dibawa naik ke atas menembus langit yang pertama. Maka tidaklah dia bertemu dengan rombongan malaikat kecuali para malaikat itu akan bertanya roh siapa ini ma hadhihi raihatut thayyibah apa aroma yang luar biasa semerbak wangi ini maka para malaikat yang membawanya akan menyebutkan nama dari malik tersebut dengan sebaik-baik nama yang dia miliki ketika di dunia terus sampai dibawa naik ke alam ketujuh Kemudian Allah SWT mengatakan di dalam hadis kursi tersebut, untuk kita abdi fi ilmi Catatlah catatan hambaku ini di dalam ilmiyin, di dalam catatan yang tinggi. Maka dikembalikanlah ruhnya ke dunia. Ya, itu ketika ruh baru dicatat kemudian saya turun itu ditanya dan kalau dia beriman dia akan bisa menjawab pertanyaan kepada kemudian saya itu apa dia akan diluaskan kuburannya kemudian dikenakan pakaian surga setelah itu diberikan wewangian surga diberikan hamparan dari surga melihat bidadari-bidadari surga dan melihat tempatnya di surga oleh karena dia mengatakan apa? Akan sah. Dirikan hmm. atau tegakkan kiamat. Namun berbeda ketika kondisi seorang itu menunda dalam kemunafikan atau kekafiran. Maka ketika dia dicabut itu seperti kapas yang basah, tercabik-cabik. Kemudian ketika dibawa ruhnya oleh malaikat pencabut nyawa ke atas berusaha untuk dibawa ke langit pertama maka tidak dibukakan pintu langit bagi roh Hal itu berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang hal ini di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40. La tufattahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yanjal jamal fi sammil khiyam. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta yanjal jamal fi sammil khiyam sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini sebagai bentuk ya sufriyah penghinaan bagi orang orang kafir dan orang munafik. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Bisa masuk kira-kira tidak? Tidak mungkin ya onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini merupakan bentuk penghinaan untuk orang kafir dan orang munafik. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في السجين maka Allah akan bersabda di dalam hadis kursi tulislah catatannya di dalam as-sijil yaitu catatan yang rendah yang hina في الارض السفلى لذلك آه، من يعني عن البيع فيطرح روحه طرحا بكى رجع لنبر بريت صلى الله عليه وسلم membacakan الأية وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خُرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الْحَمْرُ au tahwi fungsi rihum fi sahih Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Maka dia akan dilemparkan dari hari Kemudian disambar oleh burung Utahwi biharih Kemudian ya, dia akan diombang ambing oleh angin Itu kondisi orang-orang yang kafir dilemparkan begitu saja kemudian itu kembali ke jasadnya kemudian akan mendapatkan ujian yang dia akan menjawab ha ha la adri ketika ditanya tentang siapa rohku siapa nabimu apa agamamu orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan menjawab ha ha la adri sami'atun nas sayaquluna syai'an faqultu mereka akan mengatakan saya tidak tahu ah ah para ulama menjelaskan hadis tersebut seolah-olah orang tersebut berusaha untuk mengucapkan sesuatu namun tidak bisa berbeda dengan orang-orang yang beriman mereka akan menjawab dengan mantap. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Di dalam surat Al-Ibrahim ayat 27. Allah akan memantapkan perkataan orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat, yaitu di alam kubur. dan orang yang beriman setelah menjawab pertanyaan malaikat tersebut dikatakan kohok tu kita Allah fa'amantu bihi wa saya telah membaca kitab Allah Al-Quran maka saya beriman dengan Al-Quran tersebut dan saya membenarkannya ini faedah kita membaca al quran Karim dan meyakini seluruh apa yang ada di dalam Maka kalaulah ruh itu ruh yang beriman setelah mendapatkan pertanyaan dia mampu menjawab maka akan datang kepadanya sesosok makhluk yang baik rupanya dan wangi aromanya. Kemudian dia akan bertanya, siapa engkau? Maka dia akan menjawab, saya adalah amalanmu yang soleh. Saya adalah amal solehmu. Adapun orang-orang yang munafik, orang kafir, orang-orang yang suul khotimah, itu orang yang akan didatangkan kepadanya sesosok makhluk yang buruk rupanya lagi beramai. Maka dia berkata, ya, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka al-wajhu alladhi yajiru bisyar. Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Maka dia menjawab, Ana amalukan khabis. Saya adalah amalanmu yang buruk. Rabbi la Maka orang tersebut akan mengatakan Wahai Rabbu, jangan tegakkan kiamat ya. Karena saya sudah tahu bahwasanya ya, kuburan atau alam kubur itu Allahumma manazilul akhir tahapan pertama dari akhirat. Kalau di kuburan dia lulus, maka untuk yang setelahnya mudah. Kalau di kuburan dia sudah tidak lurus maka untuk yang setelahnya lebih berat. Maka dia sudah tahu bahwasanya dia akan mendapatkan keburukan yang lebih berat. Sekarang Apakah azab kubur itu akan menimpa jasad saja atau menimpa ruh saja atau menimpa keduanya? Maka para ulama menjelaskan yang benar di antara pendapat para ulama bahwasanya yang akan mendapatkan nikmat atau azab kubur adalah ruh dan jasadnya. Dan ini sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika di dunia yang melakukan kebaikan dan keburukan adalah ruh dan jasad. Ruh itu yang memerintahkan dan jasad yang menggerakkan. Maka sesuai dengan keadilan Allah, maka yang mendapatkan azab kubur adalah ruh dan jasad. Dan ingat, ya, ketika kita membicarakan tentang kuburan di sini, ini bukan kuburan yang luasnya satu meter kali dua meter, tapi yang dimaksud apa? Alam kubur setelah kematian. maka baik itu orangnya dimakan oleh ikan paus atau dibakar kemudian debunya ditebarkan atau jasadnya hilang tidak bisa diketahui lagi maka dia akan mendapatkan yang namanya fitnatul tubuh dan mendapatkan azab atau nikmat Walaupun dia meninggal dalam kondisi dibakar mayatnya, kemudian debunya ditebarkan, tidak dikubur. Karena kita sedang berbicara tentang azab kubur. Kemudian di antara orang-orang yang akan mendapatkan pengecualian dari fitnah kubur ada empat empat golongan yang tidak akan mendapatkan ujian kubur Yang pertama adalah asyahid Orang-orang yang mati syahid Mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala Di medan perang untuk perang yang jelas ya Orang muslimin dengan orang kafir sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat An Nasa'i ketika ditanyakan kepada beliau fama balu syahid kenapa orang-orang syahid itu tidak mendapatkan ujian kuburan maka Rasulullah SAW menjawab kafa ibaratati sayfi ala ra'sihi fitnah cukuplah sambaran-sambaran pedang yang ada di atas kepalanya ketika dia hendak mati syahid itu sudah menjadi ujian baginya ini merupakan keutamaan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah man mata murabitan fi sabilillah. Orang yang meninggal ketika dia bertugas di perbatasan kaum muslimin menjaga kaum muslimin. Kalaulah di negara kita ini ada tentara-tentara yang ditetapkan perbatasan dengan Papua Nugini, contoh. Kemudian dia meninggal, namun dia ikhlas bahwasanya dia melakukan hal tersebut dalam rangka melindungi kaum muslim. Walaupun dia meninggal bukan dalam kondisi terbunuh, namun dalam kondisi murabitah, yaitu menjaga kaum muslimin sehingga dia tidak tertidur di malam harinya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan terhindar dari fitnatul kubur. Sebagaimana hal itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim wa aminul fitan dan mereka yaitu orang-orang yang merokok yang menjaga perbatasan kaum muslimin akan terjaga dari fitnah kubur. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat itu orang-orang yang diharapkan terhindar dari fitnah kubur. Namun kita tidak boleh memastikan. Kita yang melihat ada orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat tidak boleh kita memastikan dia pasti terhindar dari fitnah kubur. Kenapa? Karena kita tidak tahu akan amalan hatinya sebagaimana ada seorang di zaman Rasulullah SAW yang meninggal dalam kondisi membunuh dirinya padahal para sahabat meyakini bahwasanya dia adalah orang yang luar biasa piawai di dalam berperang namun Rasulullah SAW mengetahui hatinya ya, atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maka untuk perkara seperti ini kita tidak bisa memastikan baik itu dengan adat maupun dengan nikmat. Ya. Maka kurang tepat sebenarnya kalau ada yang meyakini bahwasanya ketika ada orang yang mengumpulkan kemudian dia tertinggal sesuatu kemudian digali lagi didapati mayatnya sudah hancur dan seterusnya. Kalau seandainya hal itu terjadi, kita tidak boleh meyakini atau memastikan bahwa sama dia sebagai di azab Tidak boleh. Karena perkara azab kubur itu adalah perkara yang baik. Alamnya sudah berbeda. Demikian juga ini menunjukkan akan kedustaan akan adanya satu rekaman yang disebar yang dia katakan bahwasanya itu adalah rekaman dari orang-orang yang sedang diadab kubur. Ini alamnya sudah berbeda. Tidak bisa lagi direkam untuk ya, dengan menggunakan HP disimpan di bawah kuburan, kemudian nanti besoknya dibuka lagi didengarkan rekaman. Oh ada suara. Entah suara apa itu. Bisa jadi suara setan yang berusaha untuk menghancurkan akidah kaum sendiri. Maka fitnatul kubur, adabul kubur, la'natul kubur ini perkara yang pokok yang wajib kita yakin Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang akan adanya azab kubur. Di dalam surat Ghafir ayat 45 sampai 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ya. dan api neraka itu akan dinampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya uduan wa asyia di pagi dan sore hari para ulama menjelaskan ini berkenaan dengan adat kubur Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya adat kubur, nikmat kubur itu berkenaan dengan alam kubur. Karena kita ketahui bahwasanya Fir'aun itu jasadnya ada di mana? Ya, di museum, di dalam bumi, tidak di bawah kuburan. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ala fir'aun asyaddal adab. Dan ayat setelahnya menjelaskan bahwasanya yang berkenaan dengan penampakan atau dinampakkan neraka kepada keluarga Fir'aun dan para pengikutnya di pagi dan sore hari, ya, itu ayat setelahnya. Wa yawma taqumu dan di hari kiamat mereka akan dikatakan udkhulu syaddal masuklah kalian kepada adat yang lebih tinggi. Berarti ya yang pertama tadi ayat yang 45 itu berkenaan dengan adat kubur dan ayat yang selanjutnya berkenaan dengan adat di hari kiamat. Baik. Kemudian kita ringkas saja ya. Sebenarnya banyak pembahasan di dalam masalah kuburan ini. Hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kuburan apa saja. Sebenarnya banyak. Secara umum seluruh maksiat itu semakin banyak dilakukan, semakin menyebabkan seorang mendapatkan adat kuburan. Namun di sana ada beberapa amalan, ada beberapa pekerjaan yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan adat kubur secara khusus. Amalan yang pertama adalah an-namimah, mengadu domba. Hal itu sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW melihati dua kuburan. Kemudian dia mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua itu kedua penghuni kubur itu sedang diadab. Wa la yu'adzaban fi kubur Dan sesungguhnya kedua orang tersebut di diazab bukan dengan sebab sesuatu yang besar. Dalam satu riwayat, wa innahu lakabir. Dan sesungguhnya itu perkara yang besar. Maksudnya apa? Karena ada beberapa riwayat. Di dalam riwayat yang tidak ada tambahan wa innahu lakabir, sesungguhnya kedua orang tersebut sedang diadab dengan sesuatu yang tidak besar. Kemudian beliau mengatakan apa? Amma ahaduhuma fakana yamsu bin namimah. Adapun salah satu di antara keduanya itu senantiasa menyebarkan adu domba, perkataan yang menyebarkan adu domba. Menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin. Wa amma al-akhar fakana la yastaqim min Adapun yang lainnya itu tidak bersuci dari air kencingnya. Ya. Adu domba itu merupakan dosa besar. Namun kok di sini dikatakan wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah diazab dengan sesuatu yang besar. Dengan menggunakan riwayat ini, Maksudnya adalah bahwasanya orang tersebut tidak menganggap adu domba adalah dosa besar. Dia menganggap remeh dengan dosa besar. Namun ada riwayat yang lain yang ada tambahan bala. Tidak, akan tapi keduanya adalah dosa besar. Wa innahu kabir Sesungguhnya kedua hal tersebut adalah besar. Tidak seperti anggapan orang yang melakukannya. Maka yang pertama adalah Ahli domba. Kemudian yang kedua adalah tidak bersuci dari najis, terutama air kencing. Ini menjadi sebab seseorang mendapatkan adat kubur. Terkadang ada sebagian kaum muslimin menyepelekan hal ini. Ya. Buang air kecil di mana saja, kemudian tidak bersuci. Padahal bersuci itu tidak mesti dengan menggunakan air. Boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan bebatuan yang disebut dengan istighfar dan boleh menggunakan jejamban Jadi tidak ada alasan kalau tidak ada air kemudian tidak bersuci dan itu menjadi sebab seorang mendapatkan azab kubur. Kemudian yang ketiga yaitu dusta yang tersebar ke pelosok dunia. Dusta yang tersebar kemana-mana. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam, Kazabun yakdibul kadzab. Ketika Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang perjalanan beliau dalam seorang malaikat yang beliau melihat ada orang-orang yang diadab kubur. Ya. Di antaranya beliau melihat ada orang yang dimasukkan ke dalam mulut kanannya kail kemudian ditarik kemudian sakit mulut kanan kemudian dimasukkan ke dalam mulut kirinya kail kemudian ditarik kemudian sakit mulut kirinya setelahnya dijelaskan oleh mereka tersebut yaitu yang yakdzibul kadzba fatah anhu hatta tabul al itu orang-orang yang senantiasa berdusta dengan kedustaan yang sampai ke penjuru sampai ke berbagai tempat. Di zaman dulu, orang kalau mau terjerumus ke dalam dosa ini susah. Ya, harus mereka sekarang subhanallah orang mudah sekali untuk terjerumus ke dalam dosa besar ini. Satu klik dengan membawa kebesaran tersebar ke seluruh Kemudian yang keempat yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat Quran baik dengan menghafalnya atau dengan mentadaburinya atau dengan membaca. Rajulun 'allamahu Allahu Qur'an orang yang Allah ajarkan kepada dia Al-Quran fanama hujul lain kemudian dia tidur di malam hari entah sebelum tidurnya dia melakukan apa tertidur yang terkadang bablas surat subuhnya sudah walam ya'mal fi'i bin nahar demikian juga dia tidak mengamalkan Al-Quran di siang hari musibah besar. Dia tahu ayat-ayat Quran, dia tahu hukum-hukum Allah, namun tidak mau mengamalkan musibah. Kemudian yang kelima azuna para pezina. Sebagaimana sambungan dari hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, Nabi SAW melihat ada orang-orang yang berenang di dalam kolam darah. Ketika dia berusaha untuk naik, senantiasa dilempari batu oleh orang-orang yang berada di atasnya. Maka para malaikat menjelaskan itu adalah innahum azzina mereka adalah para pezina kemudian yang keenam yang tersebut di dalam hadis itu itu akibat riba para pemakan harta riba para pemakan harta itu orang-orang yang ada ancaman khusus bahwasanya mereka akan mendapatkan ada Kemudian Lantas apa amalan-amalan yang bisa menjaga seorang dari adab kubur? Sebaliknya, kalaulah seluruh dosa-dosa itu semakin dikerjakan, semakin menyebabkan seorang mendapatkan adab kubur, maka seluruh amalan soleh semakin banyak dikerjakan, semakin menghindarkan seorang dari adab kubur. Namun di sana ada beberapa amalan khusus yang menghindarkan seorang dari adab kubur. Yang pertama adalah asyhadatu fi sabilillah. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi 'inda Allah sittu khisal Untuk orang-orang yang syahid Bagi Allah ada enam kekhususan. Bagi mereka ada enam kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa Di antaranya yaitu wajib yujar min adabil qabri. Mereka akan dihindarkan dari azab kubur. Maka kita sebagai orang yang beriman itu harus memiliki azam. Kalau seandainya ada jihad yang syar'i, kita harus menjadi orang yang terdepan. Ya, kita harus berniat di dalam hati bahwasanya kalau seandainya jihad itu memang betul ada panggilannya dari pemimpin kita maka saya akan tidak benar lakukan ya. karena pahalanya besar dan utamanya luar biasa banyak kemudian yang kedua yaitu membaca surat Tabarok setiap malam. Membaca surat apa? Tabarok setiap malam. Al-Mulk ya, yang biasa dikenal dengan Al-Mulk. Hal itu berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud yang perkataan itu bernilai marfu' bernilai hadis karena Ibnu Ibnu Mas'ud itu tidak mungkin mengatakan perkataan yang baik kecuali dia mendengar dari Rasulullah SAW. Dia mengatakan man qara'a surat at-tabarakalladzi biyadil mulk kulla lailatin qahu Allah biha min 'adabil qabr. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk yaitu tabarakalladzi al mulk setiap malam maka Allah akan menjaganya dari adab kubur. Surat Al-Mulk itu panjangnya kurang lebih dua halaman setengah. Dua halaman setengah. Kalau kita baca mungkin lima menit selesai. Maka ya, jangan sia-siakan kesempatan kita sebelum tidur minimalnya kita baca surat Al-Mulk. Ya. Minimalnya kita baca surat Al-Mulk yang mudah-mudahan dengan hal tersebut kita terlindung dari apa. berkata Imam Ibnu Mas'ud wa kunna nusammihim mani'ah dan kami yaitu para sahabat menamakan surat Al-Mulk itu adalah al banian penghalang azab al banian artinya penghalang, maksudnya adalah penghalang dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, kasratul isti'adati min azabil qabr. Kita banyak berlindung kepada Allah dari azab kubur. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca doa di akhir salatnya dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min al qabri wa min al mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Nabi SAW biasa membaca doa di akhir sholatnya sebelum salam dengan doa tersebut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam. Kemudian azab kubur, kemudian meminta perlindungan kepadamu dari fitnah masih ad-dajjal, fitnah ad-dajjal. Kemudian meminta perlindungan juga dari fitnah baik dalam kehidupan maupun kematian. Bahkan tidak cukup di situ. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membacakan doa tersebut. Bahkan sebagai ulama mengatakan bahwa saja doa ini hukumnya wajib. Seperti madhab Allah ini. mereka mengatakan bahwa membaca doa ini di akhir sholat itu wajib. Namun yang rajih Allah itu tidak wajib ya dikarenakan ini adalah mubadil ada bahwasanya hal ini ya tidak menjadi kewajiban sholat sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Kata Rasulullah SAW, "Bila tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba." Kalau salah seorang di antara kalian sudah selesai tasyahud, maka meminta perlindungan dari empat perkara. Ini perintah. Berapa menit tadi? Sepuluh. menit. Kemudian Al-Musannif mengatakan وبعد البناء منشوران bahwasanya setelah badan itu hancur lebur mereka akan dibangkitkan ya. mungkin kita sebutkan saja ya pembahasannya e, di sini ada dua hadiah yang diamanahkan dari panitia. Ya. Uh, Siapa yang bisa menjawab nama sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kalaulah dia selamat dari tuntutan kubur eh, maka siapa Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu barakallahu bisa diberikan diestafetkan Ayo. yang gampang saja ya. Uh, eh, kenapa Rasulullah SAW bersabda wa ma yu'adzabani bi kabir bahwasanya kedua dosa itu eh, tidaklah dia diadab dengan sesuatu yang besar. Tadi, eh. Lalu, baina isnain. Eh, itu dua, ya. Eh, entah Ya. jadi kecil di sisi ya oh ya kecil di sisi orang yang melakukannya barakallahu digigit saja baik ada pertanyaan yang berkenaan dengan ini saja ya tidak luas silakan Matisuri Baik Matisuri itu benar ada atau tidak? Ya Ada yang pernah mengalaminya? Ya Mendengar Cuman ada yang melihat betul Orangnya benar-benar sudah tidak ada nyawanya Kemudian seterusnya Ya Kita harus meyakini akan keberadaan adanya dua itu tidak. Kalau memang ada, tetap kita harus meyakini bahwasanya nyawanya belum berpindah atau ruhnya belum berpindah ke alam kubur. Kalau memang ya dia itu nampaknya mati, namun hakikatnya ruhnya masih ada. Ruhnya masih ada, belum mati secara tidak langsung ya. Makanya dinamakan mati suri. Suri itu kan dalam bahasa Arab suri suari nampaknya. Ya. Namun benar ada atau tidak mati suri itu? Ya. Kalau seandainya benar ada, itu tetap ya tidak boleh kita mendahulukan akal atau apa yang kita lihat bertentangan dengan ayat Al-Quran. Itu sifat orang-orang yang beriman. Bahwa kita tidak tahu bahwasanya ya, gunung itu akan berjalan. Kita sekarang bisa melihat ada rumah berjalan ya di Palu itu. Itu rumah saja bisa berjalan, tanah saja bisa berjalan. Allah Maha Mampu untuk menjalankan gunung. Maka kalau seandainya benar ada mati suri itu, tetap kita yakini bahwasannya rohnya belum berpindah ke alam kubur. Masih ada di tubuhnya, hakikatnya belum mati. Hakikatnya belum mati. Hanya tidak diketahui oleh manusia bahwasanya dia belum mati. Wallahu ta'ala. Ya naik. Tadi kan dijelaskan bahwa jika saat kita melihat kematian seseorang yang katakanlah dalam keadaan buruk, kita boleh eh, mengatakan bahwa oh, dia ini azab apa apa ya. ahli sunnah wal jamaah mengatakan narju limuhsinihin. Kita berharap untuk orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Bahwasanya mereka akan mendapatkan keimanan. Narju. Namun tidak boleh memas. Boleh kita sebutkan. Ya. Saya uh, mengira bahwasanya dia akan mendapatkan nikmat yang baik di kuburan karena kita lihat sendiri bagaimana wafatnya itu baik ya. dia mengucapkan la ilaha illallah sambil menunjukkan jari seperti ini ya ada kan? kadang kita lihat ada mayat yang meninggal dalam kondisi itu bisa kita katakan kita harapkan dan boleh kita sebutkan kondisi ketika dia menghadapi sakaratul maut boleh kita sebutkan namun kalau kita sebutkan bahwa dia akan mendapatkan nikmat kubur itu yang tidak boleh. Karena otomatis kalau kita yakin bahwa dia akan mendapatkan nikmat kubur, bahwa saya dia akan menjadi penghuni surga. Dan perkara surga itu dalam dalam Rasulullah jamaah tidak boleh kita mintakan seorang yang surga maupun dengan neraka kecuali apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala sudah cukup? Mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menambahkan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berharap sebenarnya bisa banyak mengambil uh, sesi atau banyak mengambil tahapan di dalam kehidupan setelah kematian.